ما زلنا في قراءة ما يتعلق بحسن القراءة ومن الأمور التي تعين طالب العلم في حسن القراءة Taib. Al-Khamis Ashar Perkara ke-15 yang Membantu seorang talibul ilm Untuk mampu membaca Dan menghasilkan maksud yang maksimal Adalah sebagaimana qaul muallif hafizahullah taala tariqatul muqaranah wal mufaraqah membandingkan dan memisah-misah apa yang dimaksud akan datang insyaallah bersama kita taib fa idza kana lil kitabi majmu'atun minasy syuruh fabda bisyarhil ladzi qad yakunu aktsaraha jam'an waj'alhu aslan Baik, kita ingin membaca suatu kitab matan 6 dan matan ini memiliki majmuah minasyuruhat ada banyak syarahnya syarah yang disyarah oleh fulan oleh fulan allan dan yang lainnya dan yang lainnya dari para ulama ahli sunnah wal jamaah maka hendaklah kita di antara syuruh ini menjadikan ada sebuah syarah yang di situ merupakan omdah dalam kita membaca menjadikan kitab ini syarah ini asal fikiraatina Maka kata mu'alif di sini fabda bisyarhil ladzi qad yakunu aktsara hajaman. Ambil mulailah dengan syarah yang uh, paling banyak uh, apa namanya? syarah mensyarah atau me, me, uh, menjelaskan nah. Waj'alhu aslan jangan jadikan kitab ini asal. Asal fi qiraatina. Summa idza qara'ta syarhan tsanian. Nah ini, ini artinya mukorona wal mufaraqah. Muqaranah artinya e, membandingkan. Mukorona artinya membandingkan. Walaupun dari sisi lugah sebetulnya makna ini kurang pas, tetapi kebanyakan sekarang dipakai Nah, eh, untuk arti kata membandingkan. Ini artinya eh, membandingkan. Kita menjadikan ada satu kitab syarah sebagai asal omda, tapi bersamaan dengan itu pula kita memiliki syarah-syarah yang lainnya. Kemudian kita bandingkan dan mufaraqah artinya dipisah tersendiri. Jangan baca langsung bersama-sama tapi dipisah-pisah yang penting ada beberapa kitab syarah, nanti kita bisa mendapatkan fawaid dari yang sini dan yang situ. Nah. Summa idza qara'ta syarhan thaniyan wa marra bika fawaid nafisa lam tuzkar fi syarhil asal fakum bitadwin tilkal fawaid fi mawdi'iha al munasib fi kitab syarhi al asal. Nah ini. Baik, kita punya kitab pasal, syarah. Kita punya syuruhat yang lainnya. Jika lewat bersama engkau fawaid-fawaid yang berharga di kitab-kitab lain, di syarah-syarah lain yang tidak disebutkan dalam syarah yang kita jadikan asal, maka kum bitadwin tilkal fawaid, maka lakukanlah pencatatan faedah-faedah tersebut di tempatnya masalah permasalahan ini. Dalam matan disebutkan permasalahan ini. Baik, syarah eh, kitab yang kita jadikan umdah ini, syarah ini dalam permasalahan ini ternyata tidak disebutkan sebuah faedah yang faedah ini kita temukan di syarah yang lainnya. Maka faedah yang kita temukan di syarah yang lain ini kita tulis di tempatnya ini di kitab yang kita jadikan umdah. Nah, fi kulli Dan seterusnya seperti ini. Setiap syarah yang kau baca lakukan seperti ini. Ada sebuah kitab umdah kita baca kitab-kitab yang syarah yang lainnya beberapa fawaid yang tidak kita dapatkan dalam kitab umdah ini syarah yang kita jadikan asal ini ditulis di tempatnya wa yahsulu tamamun naf'i bihadhihi tariqah bi'amali al-muqaranah wal mufadalah ala tertib. Maka manfaat tersebut akan menjadi sempurna eh, dengan cara seperti ini melakukan amal muqaranah wal mufadalah mufadalah maknanya e, membandingkan kurang lebih ini makna yang lebih pas dari sisi lugah mufadalah artinya membandingkan kalau muqarana itu pada ikatnya dari mana iktiron korona yak Eh, yak, yakrunu artinya uh, bersama-sama meng, mengkorin artinya me, menggandengkan makanya yang lebih tepat kalau membandingkan itu dengan mufadalah dari sisi lugah ini yang lebih pas tapi labas sering dipakai sekarang mukoronah juga artinya membandingkan Taib wabil misali yattadihul maqal dengan contoh dengan misal akan semakin jelas maksud dari ucapan ini. Apa maksudnya? Contohnya Al-Arbaun An-Nawawiyah. Kitab siapa? Muallifuhu man? Ah, Al-Imam nawawi Laha syuruhun kathiratun minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kitab ini luar biasa, banyak sekali syarahnya. Mutaqaddimin wal mutaakhirin. Fakat syarahaha Ibnu Rajab yang dinamakan dengan apa? Hah? Apa? Jami' al-ulum wal hikam. Arba'in Nawawiyah ada sekitar berapa? 42 hadis. Ya. Ini di, disyarah oleh Ibnu Rajab disempurnakan menjadi 50 hadis. Wa Ibnu Daqiq aid wa minal mu'asirin Ibnu Utsaimin wal Fauzan wa ghairuhum. Banyak syarah dari Arba'in Nawawi ini sangat banyak sekali. Fa fi mithli hadza ij'al syarah Ibnu Rajab wal asal. Contoh misalnya maka jadikan uh, Jami'ul Ulum wal Hikam ini sebagai asal. Fabda bi qiraati kalamihi. Maka mulai dengan membaca kalamnya alal hadis al awal, summa qra' syuruh ba'dahu ala nafsil hadis. Nah, ini. Ini kalau kita mau mendapatkan faedah yang sempurna yang lengkap baca satu hadis Innamal a'malu binniyat baca syarahnya Ibnu Rajab fawaid yang luar biasa di kitab ini. Selesai satu hadis ini, maka baca syarah yang lainnya. Ini maksud dari mu'alif. Sementakil ila al hadis tsani kemudian pindah ke hadis yang kedua. Dan seperti ini seterusnya. Fasatara min khilali dzalik annaka tamakkanta. Maka kalau kita berjalan seperti ini tentunya ini ketika kita membaca kiroah dalam rangka kiroah artinya betul-betul untuk e, diros atau faham yang betul, bukan kiroah sebagaimana telah lewat bersama kita iya atau yang lainnya. Nah, iya artinya kiroah yang ingin mengetahui isi kitab secara ringkas, bukan. Ini kiroah yang memang kita di situ ingin mendapatkan faedah yang tamah, yang sempurna. Nah, jadi seperti ini hadis yang pertama dibaca, kemudian baca syarah-syarah yang lainnya, pindah ke hadis yang kedua, kitab asal dibaca, syarah yang asal dibaca, kemudian baca syuruhat yang lainnya, dan seperti seterusnya. Maka engkau akan melihat, nah, dari seperti ini engkau akan mendapati annaka tamakkanta min iktinas al-fawaid. Engkau akan mutamakin betul-betul me, me, menguasai me, apa rusuh min iktinas al fawaid al iktinas artinya apa membidik atau mendapatkan konas itu e, konas tahu artinya sniper nah, itu yang kalau penembak apa Jitu jarak jauh itu namanya konnas. Aiktinas nah, dari ini artinya bisa mendapatkan uh, fawaid mau bisa mampu betul-betul mendapatkan fawaid yang pas, yang yang tepat. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini. Anna kata makanta tamin iktinasil fawaid allati yanfaridu biha kullu syarhin anis syarhil asli. Nah ini engkau akan bisa menghasilkan, mendapatkan, mengenai faedah-faedah yang terkadang faedah ini tidak dijumpai di syarah-syarah yang lain kecuali pada syarah tertentu yang bukan syarah asal dari kitab Arba'in Nawawiyah. Baik, Ini maksudnya tarikatul muqaranah wal mufaraqah. Taib as-sadis asyar, beberapa hal uh, yang akan datang insyaallah berulang bersama kita, maka kita akan membaca kiraatan. Nah, yang sudah lewat insya Allah kita akan membaca kiraatan. Nah. Taib kiraat as-sadis asyar, kiraatu kutubil ibadat al-musimiyah fi mausimiha. Ya ini juga luar biasa. Ini betul-betul mujarab betul-betul terasa manfaatnya. Membaca kitab-kitab ibadah, fikih, yang fikih ini, eh, yang peribadah ini ada musiman. Kapan membacanya? Ketika datang musimnya. Haji dibaca sebelum haji. Kalau kita sudah pernah belajar, tapi akan akan semakin lengket, akan semakin bermanfaat ketika kita e, membaca di waktunya Nah, karena memang di waktunya terkhusus ketika kita akan beramal dan kita mampu untuk mengamalkannya. Yang pertama karena al ilmu qoblal qawli wal amal. Dan yang kedua ini semakin membantu kita mendapat mendapatkan uh, fawaid. Mungkin kita sudah membaca uh, Kitabul Hajj dalam satu kitab. Terkadang kita mendapatkan muskilah yang jawabannya tidak ditemukan dalam kitab tersebut. Nah, maka dengan kita berulang-ulang mau haji dibaca. Walaupun misalnya kita tidak haji lah, mas masalah. Tapi kadang kita mendapatkan banyak pertanyaan. E, ibadah saum, saum Ramadan seperti juga. Ini maksud dari kira aku tuh boleh ibadat al mausimiyah fi mausimiha. Nah, Wahada min anfa'il umur li talibil ilm. Ini termasuk yang paling bermanfaat bagi talibul ilm. Terkhusus kita membaca, kemudian kita mengamalkan. Ini lebih rusuh. Nah, fahawil antakra'a qoblal hajj. Maka usahakan kau membaca sebelum haji. Kutubal hajj. Bida'an bil mukhtasarat. Usahakan sudah mau masuk musim haji ini, sekarang kita mau masuk Ramadan, Syakban, baca kitab-kitab, nah, fatwa yang berkaitan dengan eh, Ramadan, dengan siam Ramadan. Di sini misalnya musimul haji, maka diusahakan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan haji dengan dimulai bil mukhtasarat dengan yang ringkas-ringkas. Summa al mutawasid, summa al mutawal kemudian yang atasnya, kemudian yang panjang lebar. Fatash'uru Allah annaka hasal khairan kathira. Ini akan sangat nah, kelihatan ketika kita masuk ke dalam musim tersebut, kita merasa menguasai menguasai bab-bab yang kita sekarang berada di dalamnya. Tentang saum Ramadan, apa hukumnya, eh, tabiitun itu niyah, Nah, kemudian apa hukumnya ketika safar? Ini akan terasa sekali ke kita, kita baru segar. Karena barusan membaca, maka ingatan masih segar. Fawaid-fawaid ini masih e, menempel. Nah, karena kita puasa itu setahun sekali, berbeda dengan sholat. Terkadang e, ketika kita sholat, karena seringnya, maka kita tidak lupa. Tapi yang yang musiman, terkadang lupa, karena memang waktunya panjang. Maka ini e, pentingnya atau membantu sekali seorang tolibul ilm membaca kitab-kitab yang musiman atau ibadah yang musiman. Kita membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ini sebelum musim itu datang. Fatas uh, nah, fasat satas satashuru insyaallah annaka hasalta khairan katsira wa wahada mujarrab. Dan yang seperti ini luar biasa terbukti sahih. sadat. فإذا قرأت العبادة الموسمية في وقتها وأنت تتعبد الله تعالى في موسمها فتس نعم فستشعر بلذة العبادة maka engkau akan mendapati lazatnya ibadah tersebut. kata ta'mal ala ilmin wa basira, Taib. Wa hadha mujarrab sahih. Taib. As-sabi yang ke-17 dari perkara-perkara yang membantu kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita membaca suatu kitab. atau kutubil fatawa. Wahada na'am muhim. Wahada muhim. Fi hadal mabhath adullukum ala tariqatin wajatuha min ahsani katanya malah di sini dalam pembahasan ini aku akan menunjukkan kepada engkau sebuah tariqah yang mualif dapatkan yang ini termasuk min ahsani turuk. Anak sebelum membaca kitab ini dahulu, beberapa mudarrisin di, di Yaman, Subhanallah ternyata benar me menyarankan untuk melakukan tarikah ini. Apa tarikah itu? Kita akan baca bersama. Waqat tabbaktuha ma'a ba'dil fudala katanya mu'alif sudah membuktikan, sudah mempraktekannya bersama sebagian uh, ulama al-fudala, talabatul ilm al-fudala. Fanafa'allahu al-qa'ila wa man ma'ahu. Al-qa'il ini artinya mu'alif. Maka Allah memberikan manfaat. Mu'alif dan yang bersamanya. Wa hadzal mabhasu yantabiku ma'a Bukhari. Pembahasan ini pas terkait dengan tabwib al-Bukhari ucapan Bukhari ketika membuatkan tabwib dalam sahihnya bab tarhul imami al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma indahum al ilm bab uh, tarhul imam artinya al-imam al tarh di sini artinya ilqa imam pemimpin me melemparkan suatu permasalahan kepada muridnya, kepada ashabnya, tabir ma minal ilm. Untuk menguji, mengetes apa-apa yang didapatkan para tulapnya atau ashabnya. Nah, di sini ada eh, hadal amr izakiruni an mas'alatin كانت قد حصلت في درس شيخنا عبد الله البخاري حفظه الله تعالى ketika kita belajar kitab Al-Qawaidul Arba bersama Syekh Abdullah Al-Bukhari di Madinah. Ad, selesai. Kemudian ada sebuah usulan ditulis kepada syekh. Ini pentingnya juga kita bagaimana beradab bersama syekh atau mudarris. Kita ketika menanyakan atau memberikan ide jangan memastikan bahwa perkara ini seperti ini tidak. Tetapi dengan uslub yang e, itu ihtimalat bukan bisi gotil jazm karena tidak tahu kita Apakah ternyata betul ini atau tidak? Contohnya adalah waktu kejadian itu ada salah seorang tulab yang mengusulkan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari, "Ya Syekh, laukum Nabi, uh, eh, imtihan hadad dars inda khatmihi." Ketika selesai, Nah, imtihan, ikhtibar, ujian. Nah, lian hadhihi tariqa anfa. Katanya katanya sang yang bertanya seperti ini. Kalau seandainya kita um, membuat ujian apa? Nah, ikhtibar. Nah, ulangan. Karena seperti ini lebih anfa ya Syekh. Maka Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, Man qalak anna hadhi tariqa anfa? Siapa yang bilang tariqa seperti ini itu paling bermanfaat atau lebih bermanfaat? Karena Syekh Abdul Bukhari fima makna hadhi tariqa laisa min uh, min tariqatis salaf. Nah ini. Artinya ketika kita selesai dari dars atau yang lainnya itu boleh artinya kita ikhtibar seperti yang di sini atau seperti yang di jamiah misalnya. oh Syekh oh, Abdullah Bukhari mudarris di jamiah. Mengajar jamiah tahu. Di jamiah tentunya seperti di sini. Jamiah Islamiyah ada ujian, ada yang lainnya. Tapi kata Syekh Abdullah Bukhari, siapa yang mengatakan ini paling bermanfaat? Ini salah bukan seperti di dahulu. Nah, kemudian Syekh Abdul Bukhari membawakan asar para salaf termasuk di sini kolnya Imam Bukhari. Nggak harus selesai daras itu kemudian ujian tertulis artinya seperti itu. Bahkan sebagian asal dari salaf termasuk ini. Tarhal imam al-mas'ala ala ashabihi. Jadi boleh selesai tidak harus kemudian ujian kemudian tertulis seperti tidak tapi uh, sang mudaris atau atau uh, imam atau yang lainnya Menguji dengan pertanyaan saja. Nah, pertanyaan nah, tidak harus tertulis yang lainnya. Nah, maka eh, ini permasalahan penting. Artinya ketika kita ini pentingnya adab. Adab seorang talibul ilm. Bagaimana dia memiliki adab bersama mudaris, juga mudaris bersama talib, bersama akron, Nah, ini penting membacaan kitab adab. Al ilmu bila adab kanarin bila hatab. Naam. Sur'ana ma tadhhab. Maka tidak harus kemudian boleh, maka kemudian setelah itu muncul uh, uh, ada su'ul faham min kalam Syekh Abdullah Al-Bukhari. Berarti oh ini bid'ah, seperti ini bid'ah, berarti yang dilakukan di jamiah bid'ah. Oh Syekh Abdul Bukhari ngajar di jamiah, tahu cara seperti ini, nggak ada masalah. Tapi yang diingkari oleh Syekh Abdullah Bukhari untuk mengatakan tariqah ini anfa. Kalau sudah anfa, berarti dilihat apakah salaf dahulu melakukan persis seperti yang tidak. Nah ini, kalau anfa itu ada yang dilakukan para salaf ini yang anfa. Atau ternyata salaf tidak melakukan seperti ini, atau kebanyakan tidak melakukan seperti ini. Nah, sehingga tidak harus. Yang penting ada ujian tapi bukan harus tertulis. Baik. Seperti yang sekarang Tabu'i bel Bukhari di sini. Syahidnya di sini adalah ketika kita membaca Kutubul Fatawa, bagaimana caranya? Nah ini. Caranya seperti ini. Kita lemparkan suatu permasalahan. Sebelum kita membuka kutub fatawa ini, masing-masing sekarang berusaha menjawab dengan dalilnya, dengan taklilnya. Ini mem, eh, membantu mumarosah uh, eh, adzihn, bukan untuk alkohol bila ilm tidak. Tapi apa yang selama ini kita pelajari bagaimana? Membab murajah mudzakarah. Taib. kalau muallif muallif hafizahullah taala wa ana aqulu Tarhul akh al masala al ashabihi liyakhtabir ma indahu minal ilm. Seorang nam, seorang talib melemparkan suatu permasalahan kepada kawan-kawannya, kemudian menguji ma'indahum minal ilm. Baik, caranya khut kitaban min kutubil fatawa. Ambil sebuah kitab dari kitab-kitab fatawa. <clears throat> Wa yahsunu dzalika ala wajhil khusus fi awqatil ibadat al mausimiyah. Ah, lebih pas lagi misalnya dari terkhusus ketika di waktu-waktu musim-musim ibadah tertentu bi an kitaban fil ibadah nafsiha. <clears throat> Baik, ambil kitab dalam ibadah tertentu wa ba'da ikhtiyaril kitab ittafiq maakin au ikhwatin laka ala an yakuna bainakum mudarasah maka setelah memilih kitab yang cocok maka sepakat <clears throat> buatlah kesepakatan bersama kawan-kawanmu Nah, yang seperti ini menjadikan mudah eh, uh, rasa sekedar uh, eh, apa rasa Anu aja, mimba uh, eh, mempelajari, bukan kemudian mimba fatwa tidak. Belajar. Nah, rasa fi hadal kitab. fayakum ahadukum bikira atis soal minal kitab. Baik. Ada ambil misalnya fatwa al-jinadaimah dalam permasalahan saum siam Ramadan. Ambil. Baca fahrisnya atau judul soalnya. Nah ini. Nah, baca soalnya. Thumma yabda al-hadirun fil jawab. Maka yang hadir ada soal seperti ini. Ah, yallah hatu. Fulan, apa jawabannya kira-kira? Nah, kemudian apa dalilnya, apa alasannya, ilahnya seperti apa? Seperti itu. Berlanjut yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Para hadirin uh, sudah me menjawab masing-masing. Taib. Tsumma yabdal hadirun fil jawab bihasabi ma lahum. Masing-masing berusaha menjawab sesuai kemampuan mereka. Fa idza ikhtalafa jawabu ahadihim 'anil akhar, kalau berbeda jawaban satu dengan yang lainnya, mukul kullu wahidin minhuma bita'lil jawabihi Taib, ini jawabannya berbeda dengan fulan, fulan dengan alan, dengan zaid, ah, minan nas berbeda. Maka coba masing-masing apa ilahnya, apa hujahnya. Ah, warat ala jawab akhi ini mufid jiddan. Mudzakarah. Taib. Fulan, alam, jawabannya seperti ini, dalilnya seperti ini, ilahnya seperti ini. Adapun jawaban jawabanmu ini terbantah dari sisi tentunya dengan uslub yang baik. Ini karena sekedar rasa bukan mau siapa siapa yang hebat, siapa yang tidak. Tapi imbab mudarasah fakot. Adapun jawabanmu uh, dari sisi ini keliru karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tamrin, tashhil ad atau adhan me melatih membuat bekerja zihin biar terbiasa. Nah. Taib. Khalas. Warat ala jawab akhi walaysa hadha walaysa hadha al qaul ala Allah bila ilm. Tidak, ini bukan qaul ala Allah bila ilm. Makanya dikatakan tadi di awal, ini fakot mimbab mudarasah bukan mimbab bil fatwa. Jadi masing-masing kita bukan kemudian terus uh, ini sekedar kita berusaha saja. Nah, bal huwa mimbab mudarasah. Wa inda faraghikum minal mudarasah yakumul qari' bi qiraatil jawab. Sudah selesai masing-masing melontarkan hujahnya, membantah ya kawannya. Selesai dibuka. Apa ternyata jawabannya? Nah, wa indaha sayakunul jami' mutasyawwikin ila sama'il ijabah. Ah, sahih. Sudah masing-masing berusaha ah, diskusi jawaban yang benar seperti ini, membantah kawannya, dibantah seperti ini, tapi tentu usul yang baik, maka kata Mu'ali di sini, selesai ini semua, ha? maka al-jami' mutasyawikin, rindu, kepingin tahu, ha? apa jawaban yang benar apa. Ini membuat kita bergairah untuk kemudian suka membaca. Nah, terkhusus kadang kita kalau membaca sendiri, itu bosan. Membaca sendiri bosan tetapi kalau bersama kawan-kawannya dengan cara seperti ini, ini ada tasyawuk akhirnya semangat, ah, lebih semangat. Nah, bitalahuf lima'rifati khataihim min sawabihim. Talahuf juga artinya tasyawuk, ah, kepingin tahu, ah, rindu atau nam. Nasyawuk, hadahu. Untuk mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar, terus kemudian dari sisi apa salahnya, dari sisi apa benarnya, Nah, wahada talahuf wa tashawwuk yazidu min rusukhil faidah fi Apa faedah seperti ini salah satunya selain semangat juga ini semakin membuat rusuh, membuat semakin lengket. Ketika yang benar ini ternyata benar, dia semakin rusuh karena dia bisa memberikan hujah-hujahnya tidak sembarangan, ada nikos kita mendapatkan sebuah faedah dalam keadaan kondisi seperti dengan sekedar seperti itu aja. Ini beda, rusuhnya beda, akan lebih teringat. Begitu juga yang salah akan ingat, oh ternyata salah ternyata dia. Ketika disalahkan ini akan membuat mentanbih dia. Akan ingat, oh ternyata salah dalam bab ini. Wah ada sahih. Ini mufid dan Antum kalau ada waktu kosong atau apa, coba praktekkan seperti ini Taib. Wa hada talahuf wa tashawwuq yazidu min rusukhil faida fi dhihn. Thumma yatrahu al-qari'u su'alan akhar wa hakadha. Dan seperti ini. Berlanjut seperti terus. Di waktu tertentu kita jadikan ada sebuah waktu bersama kawan-kawan kita melakukan membaca fatwa, tidak langsung dibaca, tidak langsung dijawab apa tuh dicari jawabannya, tapi ada nikos dahulu. Taib. Asabi ashar Perkara yang ke-17, idza hasalta atau idza hasalta ala kitabin jadidin. Kalau engkau mendapati kitab baru, usturiyalaka kamu dibelikan au uhdiya ilaik dikasih hadiah fahawil qabla an tadahu fil maktabah an tatasaffah al fahris au al fihris wal muqaddimah wa hadza kataqaddam ma'na hadza dapat kitab baru atau ingin beli kitab baru maka sebelum ditaruh di maktabah, coba di tasawuf itu artinya uh, ini membuka apa ini? Membuka halaman. Ini tasawuf. Kalau istilahnya apa? Browsing. Nah, kalau dalam internet apa browsing tas, tasawuf seperti ini. Membuka halaman, membolak-balik, melihat nah ini. Dibuka faharisnya dan dima ini minimalnya. Ini kita sudah lewat bersama kita kiraah istitlaiyah. Pengin tahu isi kitab. Wahadihi ayat ah, ini lewat bersama kita. Wahadihi kiraatun istitlaiyatun litarifal kitab ma'rifatan ijmaliyatan. Sekedar yang penting kita ingin tahu secara global, secara umum isi kitab bagaimana. Dibaca fahrisnya, dibaca mukaddimahnya. Fatakulu masalan ja'ani kitabun al-yawma huwa syarhun li hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Misalnya hari ini telah datang datang sebuah kitab kitab ini berbicara tentang syarah hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ulama dahulu kita mengetahui hadis ini ucapan kaul ar-rasul alaihi salatu wasalam Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu utia jawami al-kalam atau jawami al-kalim. Berbicara sedikit maknanya kandungannya luar biasa. Tidak mengherankan satu hadis ternyata syarahnya kitab tebal. Al Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu mensyarah hadis uh, Jibril dengan unwan Al-Iman al ausat atau di judul yang lain syarah hadis Jibril. Ini salahnya tentang masalah iman, masalah yang lainnya Islam luar biasa. Panjang sekali syarahnya. Nah, tidak mengherankan karena Rasul alaihi salatu wasallam diberi itu, jawami ul kalim. Nah, bagi ini ini fasahnya balagohnya kaul atau hadis rasul alaihi salatu wasallam. Tidak mengherankan dalam uh, termasuk sunnah khutbah Jum'ah itu uh, khutbah pendek tapi eh, lebih uh, sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Nah, kalau bisa menghantarkan maksud dengan kalimat yang sedikit ini bagus, menunjukkan fasahatul kalam. Taib. Wasyari fil qarni rabi al hijri dan pengarangnya dari abad keempat dari sejak tahun hijrah wal kitab haqqaqahu fulan pentahkiknya adalah fulan fayakunu endaka khalfiyah ada latar belakang sudah nah, jadi kita sekedar tahu fahris fihris atau muqaddimah kita sudah punya latar belakang tentang kitab ini nah, takunu insyaallah minar rawafid al musanidah likiraati hilahikon maka yang khalfiyah seperti ini menjadi rawafid artinya eh, apa? membantu enam al-mu'inat. rawafidah itu yang membantu. Ah, rawafid dengan dot dengan rawafid uh, berbeda ya. Apa artinya dengan dot rawafid? Hah? Apa? Rawafid. Endak antana. Eh. Rawafid ini artinya yang membantu perkara-perkara yang membantu. Sementara rawafid apa artinya? Hah? Rawafid. Alladzi bijambihi itu Siapa itu sebelahnya? Apa rawafid? Anta, anta, endak nam. Anta ya. Rawafid, rawafid. Hah? Rafidah, Rafidah, jamaknya Rafidah. Ha? Min akhbath ha? firaki syiah. Rafid. Pernah dengar ya? Rafidah. Nah, hati-hati. Uh, kita cukupkan sampai di sini dari kita sekedar faedah dal dengan dot ini sering masuk dalam bacaan kita Al-Qur'an ketika kita membaca ad-dot ini sering kita membacanya atau orang-orang Indonesia karena orang Indonesia banyak mengambil bacaan dari orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir ini banyak ditanbih sama ulama tajwid. Ketika membaca dot itu dibacanya dengan dal mufakham. Waladha ini dal mufakham ya seperti ini. Hati-hati. Kalau sudah bacanya dengan dal mufakham ini kiraahnya gairu sahihah kalau harf dot ini dibaca dengan dot, nah ini dal mufakham. Ini kiraannya ghairu sahihah. Berarti kalau kita di dalam salat salatnya batilah. Hati-hati. Banyak wala dolin ini dal mufakham, tapi wala tentara di hafatil lisan itu di e, nawajid atau di gigi kita atau salah satunya. Jangan dal-dal tanya e, eh, taraf lisan di eh, a'la sanaya. Di sini ini dal. Mau tetap tebal kalau tempat lisannya di sini. Ujung lisannya. Nah ini kiranya tidak sah. Hati-hati orang Mesir kita orang Indonesia saya banyak ngambil dari orang Mesir. Maka usahakan baca harfud dot itu dengan benar terutama dalam Al-Quran. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berusaha, kemudian tidak bisa, ajis, maka yang seperti ini dianjurkan untuk dia membacanya dengan dhot, dhot, bukan dengan dal mufakham tapi dengan harful dhok kalau tidak bisa. Kenapa? Yang pertama, memang Al-Quran turun dengan uh, bilisanin Arabi mubin. Dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang mubin. Tapi bahasa Arabnya siapa ini? Bahasa Arabnya orang Arab pada waktu itu. Dan warid dari sebagian Arab pada waktu itu, mereka membaca dot itu dengan dho. Dengan dho. Ya, harf dha, tahu ya, sad, dha, ta, dha. Ini. Sehingga kau tidak bisa membaca dot dengan kita ajis, tidak mampu, jangan dipaksakan akhirnya masuk ke dal mufakhom. Kalau dal mufakhom, kiranya ghair sahih. Salatnya bisa batal. Tapi kalau kita ajis kemudian membaca dot ini boleh. Karena yang pertama warid dari Arab. Nah, yang kedua karena makharijnya itu berdekatan. Ini fatwanya uh, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz eh, dan juga sebelumnya eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Kathir di dalam antum buka di kitabnya atau nama apa? Tafsir Ibnu Kathir pertama kali tentang Al-Fatihah ini dibahas oleh Ibnu Kathir. Sehingga hati-hati, kita berusaha membaca uh, eh, dot dengan benar sesuai dengan tempatnya makhraj hurufnya dan memang agak susah tetapi kalau kita bisa alhamdulillah kalau tidak bisa pindah ke harf dot jangan dibaca dengan dal mufakham wala dolin ini dal mufakham seperti itu ditafkhim dalnya ditafkhim nah kalau yang dot kiraannya sahih salatnya boleh tapi kalau sudah dal mufakham Nah ini, ini akhirnya sholatnya menjadi batal. Taib. Ah, ini fatwanya ulama kibar yang barusan telah anak eh, Syekh Saimin menyebutkan juga di Syarhul Mumti permasalahan ini. Wassallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.